Sekarang pemberitaan Rasulullah SAW tentang Rusia dan permusuhannya Rusia dengan Barat. Dengar apa hadisnya? Rasulullah SAW berkata, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al Hakim dalam sahihnya dari hadis di Mihmar salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW ber, dia bilang saya dengar Rasulullah SAW bersabda tusalihuna rum aminan hatta taghzuna antum wahum aduan min waraihim fatunsarun wa taghnamun wa tansarifun al hadith katanya nanti kamu orang wahai kaum muslimin akan akor dengan barat lantas Sesudah itu nanti kamu bersama barat ini akan memerangi lawan di balik, mereka itu. Lantas kamu menang dan kamu dapat sesuatu yang kamu rebut kembali sebagai hasil perang. Saudara-saudara, sekarang kamu muslimin umumnya pro barat, pro Rum, pro Amerika, khususnya di Timur Tengah. Apa maksudnya Amerika menggiring orang-orang yang negara-negara yang di bawah e, naungannya ini untuk memerangi Soviet nanti dan tidak burung, tidak mungkin burung peperangan dengan Soviet sebab senjatanya sudah dipersiapkan oleh dua belah pihak jadi akornya orang-orang Islam atau kebanyakan umat Islam dengan Amerika dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan Inggris, dengan Amerika oleh Arab misalnya itu semuanya adalah persiapan untuk memerangi musuh mereka bersama yaitu yaitu Soviet. Saudara-saudara, sekarang kalau dikatakan Amerika, Amerika tidak mempunyai musuh yang paling jahat kecuali Soviet. Jadi kalau kita pergi ke Rum, ke PH Rum Barat, maka kita pasti akan melawan Timur. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran sudah menggariskan politik umat Islam la syarqiyatin wa la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب Bukanlah suatu kebaikan dan keuntungan kalau kamu wahai kaum muslimin mengarahkan wajahmu, mengkiblatkan politikmu ke arah timur atau ke arah barat. Kebetulan timur dan barat hari-hari ini adalah nama simbolik buat Soviet, komunis dan Amerika kapitalis. Lalu Allah SWT melanjutkan, walakinna birrah man amana billah. Kebaikan, keuntungan itu adalah kalau kamu beriman kepada Allah. Dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan nabinya. Lalu kamu berikan sedekah kepada anak-anak yatim dan sosialmu, aturan. Sampai akhirnya ayat. Jadi saudara-saudara yang terhormat, ini satu pemberitaan dari Nabi Muhammad SAW tentang pemerintahan Soviet dan permusuhan pemerintahan Soviet itu dengan Barat dan Barat dengan Soviet. Kaum muslimin, khususnya orang Arab di Timur Tengah, sudah pergi ke Rum, ke PH Barat. Umumnya. Dan sekarang mereka membuat agreement, agreement, eh, perjanjian-perjanjian, persahabatan dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Perancis dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk persiapan melawan Soviet. Saudara-saudara, lantas lanjutan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, lantas sesudah kemenangan Barat atas Rusia sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu, maka kaum Barat akan mengkhianati umat Islam. Ini lanjutannya. Sebab Rasulullah SAW Dalam lanjutan hadis ini Rasulullah SAW bilang, "Fatansarifun hatta tanzilu bimarahin bitulul, fayaqulu qailun minar Rum, ghalaba salib." ويقول قائل من المسلمين بل بل الله غلب فيتداول فيتداولانها بينهم فيثور المسلم الى صليبهم فعند ذلك تعذر الروم فيجتمعون للملحمه فيقتلون فيقتلون ويكرم الله العصابه بالشهاده Katanya nanti kalau sudah ini menang, Barat sudah menang bersama kaum muslimin menghadapi Soviet, maka kata Rasulullah SAW, nanti kamu akan e, melalui satu jalan atau kamu berada di satu tempat yang banyak pegunung-pegunungannya di Tulul. Lantas salah seorang daripada Rum, daripada Barat mengatakan, ini sekarang salib yang menang. Kata kaum muslimin tidak, tetapi Allah yang menang. Akhirnya ini kata dan kata, Akhirnya satu orang muslim pergi kepada salibnya sampai terjadi satu peperangan. Dan disinilah mereka banyak terbunuh dan kaum muslimin dihormat diberi oleh Allah dikaruniai syahadah mati syahid. Ini lanjutan hadis ini. Saudara-saudara, permulaan cekcok dengan Soviet hari-hari ini oleh Amerika sudah kelihatan betul. Wallahu alam apa akhirnya bisa dinamaikan apa me, me, membawa satu malapetaka yang tidak kita inginkan bersama. Wallahu a'lam.